بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قسم الرزق وقدر الأجل وله الحمد على ما حصل فلا نفع للخلق ما أراده وأمل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عز وجل واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المرسل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الناهي عن البخل والكسل وعلى اله وصحبه وذريته واتباعه الى يوم الحكم والفصل اما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, dan para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu situn min al-hikamil ataiyah قال الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا بعلومه Hikmah yang ke-60 dari Al-Hikam berkata pengarang Al-Imam Ahmad Ibnu Atta'illah As-Sakandari rahimahullah Anta hurrun mimma anta anhu ayisun wa abdun lima anta lahu tami'un yang artinya engkau adalah merdeka engkau bebas daripada sesuatu yang adalah engkau dari sesuatu itu tidak berhajat tidak bergantung dan engkau adalah budak engkau adalah budak bagi sesuatu yang adalah engkau bagi sesuatu itu mengingini atau tamak <clears throat> Nah, para muhibbin rahimakumullah. Artinya kita ini merdeka Arti merdeka itu tidak terkekang, bebas daripada sesuatu yang kita tidak memerlukan kepada sesuatu itu. Nah, kita kada perlu lawan sesuatu itu, maka kita bebas daripadanya. Dan kita menjadi budak bagi sesuatu yang kita ingini, kita menjadi budak bagi sesuatu yang kita ingini. Kita ingin sesuatu, maka kita kejar sesuatu itu. Dan kita tunduk patuh kepada sesuatu yang kita ingini itu. Jadi orang yang tamak, orang yang tamak, maka dia merupakan budak bagi yang diingininya. Orang yang tamak dengan harta, dia budaknya harta. Siang malam, pagi sore, dia kejar harta itu. Orang yang tamak dengan jabatan, dengan kedudukan, siang malam dia kejar kedudukan itu sampai dia dapatkan kedudukan itu. Nah, itu adalah hambanya, budaknya kedudukan, budaknya harta. Para muhibbin rahimakumullah, ini hikmah yang ke-60 merupakan kesempurnaan dari hikmah yang ke-58, 59 dan ini yang 60 membicarakan tentang tamaknya kita. Tamak itu adalah sesuatu ketergantungan kepada selain Allah dan senang tenang dengan selain Allah disebut tamak. Termasuk di dalamnya adalah rakus, tidak merasa cukup dengan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wattama' fa innahu faqrun hadir. Aku takuti kamu bersifat tamak karena tamak itu adalah merupakan pakir yang ada. Bagaimanapun orang itu banyaknya punya harta, kalau dia masih tamak, dia itu sebenarnya adalah orang fakir. Dia itu sebenarnya orang yang fakir. Orang yang tidak mempunyai harta, tetapi hatinya kaya ya, tetapi hatinya tidak tergantung kepada selain Allah itulah yang disebut dengan narginal kalbi kayaknya hati seseorang dari selain Allah subhanahu wa ta'ala وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت نيته الآخرة جمع الله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت نيته في الدنيا فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengingini akhirat, mengingini akhirat. Orang ini ingin menjadi hambanya Allah. Orang ini ingin dapat keribaan Allah. Orang ini ingin masuk surga. Itu yang diingininya. Maka Allah himpunkan baginya perkara yang tercerai-berai dan Allah jadikan kekayaannya di dalam hatinya dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan menyerah dan hina. Orang yang hidupnya ini niatnya keinginannya akhirat. Orang yang hidup itu pikirannya adalah bagaimana dia mempunyai bangunan mempunyai gedung di dalam surga. Ini pikirannya. Orang ini berpikir, berkeinginan bagaimana caranya supaya aku punya gedung yang megah tapi di surga. Nah, itu pikirannya. Nah, orang ini akan didukung oleh Allah Segala urusan-urusan yang tercerai-berai menjadi satu, menjadi mudah. Dan hatinya dikayakan oleh Allah. Dunia yang dijatahkan untuk dia akan datang hina menyerah kepadanya. Dan barang siapa keinginannya itu pada dunia, Nah, orang ini hendak berisi rumah nang megah nang mewah tapi di dunia. Hendak berisi kendaraan nang baik nang mewah tapi di dunia. Hendak mempunyai kebun ternak nang banyak tapi di dunia. Parrakallahu alaihi amrah Allah cerai beraikan atasnya urusannya dan Allah jadikan kepakiran di hadapan matanya dan tidak datang kepadanya dunia kecuali yang sudah ditetapkan baginya. Jadi artinya orang-orang yang mengingini duniawi ini akan selalu sibuk karena urusannya tercerai-berai dan selalu merasa fakir, merasa kada cukup dan dunia yang diberikan Tuhan kepadanya kada berubah daripada apa yang ditetapkannya di dalam lauhil mahfuz di masa azali dahulu kala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi keinginan kita itu hendaknya jangan keinginan yang surut. Jangan punya keinginan rendah kalau kita hendak kepingin punya gedung tapi di dunia itu keinginan rendah. Yang kita ingin itu ya sesuatu yang murah. Yang kita ingini sesuatu yang binasa, yang hancur. Tapi kita tingkatkan keinginan kita itu kepada gedung-gedung yang di surga yang kita miliki. Mobil-mobil mewah di surga tapinya. Apabila kita demikian pikiran kita, demikian keinginan kita, dunia itu akan datang sendirinya kepada kita tanpa susah payah mencarinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha wad dunya akbaru hammi yulzimullah ta'ala qalbahu thalatha khisal." hammun la yang katiu abada wa syughlun la yatafarraju minhu ab, la yatafarragu minhu abada wa faqrun la yablughu muntahahu abada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa berpagi-pagi dunia yang menyita pikirannya artinya orang ini bangun guring nah imbas sampai yang subuh itu sudah memikirkan tentang urusan-urusan duniawi. Urusan-urusan yang kada dibawa mati artinya. Maka orang seperti ini Allah lazimkan di hatinya tiga perkara. Satu, hammun la yang kati'u abada. Kerisauan yang tidak putus selamanya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah lapang dia daripadanya. Yang ketiga, kepakiran yang tidak ada ujung baginya selamanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi pagi hari nabai sukanan bangun guring imbas sembahyang subuh itu waktu-waktu yang kita disuruh Allah untuk zikrullah. Waktu itu waktu yang disuruh Allah kita memikirkan akhirat. Ini waktu pagi, awal siang, awal hidup kita. Pagi-pagi itu Allah menyuruh kita agar berpikir akhirat. Jangan berpikir dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat besar kepada orang-orang yang di pagi itu berzikir kepada Allah. من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة Barang siapa sembahyang subuh berjamaah Kemudian duduk berzikir Membaca Qur'an kah, salawat kah, tasbih kah, menuntut ilmu kah sampai terbit matahari. Kalau sampar sejam itu. kalau sampar sejam. Lagi sama yang subuhnya tengah enam, maginnya. Hmm, sampar sejam. Sampai terbit matahari. Sembahyang israk dua rakaat atau duha dua rakaat maka baginya mendapat pahala haji umrah sempurna, sempurna, sempurna ujar Nabi. Nah ini adalah satu dorongan kepada umat bahwa hendaknya di pagi-pagi itu jangan memikirkan urusan duniawi. Isilah waktu pagi itu dengan akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah Qala ba'dul hukama at-tama' ala thalathati aqsam. Tamak itu tiga macam. Kismun mahmud wa kismun madhmum wa kismun ghairu mahmud wala madhmum. Ada tamak yang dipuji. Ada tamak yang dicela, ada tamak yang tidak dipuji, tidak dicela. Macam-macam tamak. Al-Qismul awal macam yang pertama tamak yang dipuji kakihi ta'ala hikayatan an khalilihi Ibrahim alaihi salam walladhi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin seperti firman Allah mengisahkan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim berkata walladhi atma'u bermula yang aku tamak bermula yang aku ingini bahwa Allah mengampuni dosa-dosaku di akhirat nanti. Nah, tamak dengan urusan akhirat itu dipuji. Selalu merasa kurang dalam hal urusan akhirat. Selalu merasa bodoh, akhirnya rajin menuntut ilmu. Selalu merasa kurang tubatnya, selalu tubat kepada Allah. Nah, ini tamak juga tapi dipuji karena tamaknya ini kepada akhirat. Awal kismusani macam yang kedua ayyashghalahu an ada'i awamirillahi ta'ala aw yurida jam'al mal litakasur wat tafakhur. Tamak yang dicela itu adalah tamak yang mencegah dia daripada yang menghalangi dia daripada menunaikan perintah Allah. Inya ini keinginan-keinginannya itu nah. Membuat inya ini terhalang daripada yang disuruh Allah. Sembahyang berjamaah tertinggal. Wirid-wirid kada terbacai. Pengajian-pengajian ditinggalkan. Untuk mencapai, mencari sesuatu daripada duniawi. Nah ini yang dicela tamaknya tamak seperti ini yang dikatakan Imam Hasan Basri halakuddin wa fasaduhu at-tama binasanya agama seseorang itu berada pada tamak ini kalau urusan usahanya paling sulit meninggalkan paling sulit meninggalkan usaha jangan kawa kada beperayaan hmm. tapi kalau urusan ibadah nah itu kurang lebih urusan menuntut ilmu kurang lebih bila ada kepentingan lain kepentingan usaha ya kalau sama yang berjamaah kalau usah ke pengajian karena ini ada urusan usaha nah ini tamak yang dicela tamak ini yang merusak agama seseorang au yurida jam'al mal litakatsur wa tabahur atau dia menghendaki mengumpulkan harta untuk berbanyak-banyak dan bermegah-megah. Nah, inya ini tamak. Waktunya bagus. Pengajiannya kada tertinggal, bajamaahnya kada tertinggal. Tapi di waktu-waktu kosong dari kegiatan agama, inya mencari dunia untuk berbanyak-banyak dan mengumpulkan duniawi. Ini pun dicela juga. Alhaakumut hatta zurtumul maqabir. Kamu itu dilalaikan oleh berbanyak-banyak sampai kamu mati. Hatta zurtumul maqabir sehingga kamu ziarah kubur, sehingga kamu masuk kubur artinya. Nah, ini yang dicela. Wal kismu sebagian yang ketiga dipuji kada, dicela kada an la yatruka syai'an min an awamirillahi ta'ala wa la yurida bihi litakasur wat tafakhur tamaknya seseorang itu kadang meninggalkan sesuatu dari yang disuruh Allah dan dia kadang menghendaki berbanyak-banyak dan bermegah-megah ini orang anjuran Allah seruan Allah dipenuhinya dan inya pun berusaha kada untuk bermegah-megah kada untuk menumpuk-numpuk kekayaan nah ini tamak juga cuma tamak ini dipuji kada dicela kada walakin tarkuhu abdal tetapi meninggalkannya itu lebih abdal para muhibbin rahimakumullah Su'ila al-Ghazali hal yazidur rizqu bit talab wa hal yanqusu bi talab Imam Al-Ghazali ditanya, ditakuni, adakah berusaha itu menambah rezeki? Dan tidak berusaha itu mengurangi rezeki. Kalau kita berusaha, apakah itu menambah rezeki? Kalau kita kada berusaha, apakah itu mengurangi rezeki? Imam Ghazali menjawab, "Kalla, tidak artinya, tidak." Fa innahu maktubun fil lauhil mahfuz muqaddarun wa muakkatun wala tabdila li hukmillah wala la taghyira li kismatihi wa kitabih. Karena rezeki itu sudah ditulis dalam lauhil mahfuz. Ditakdirkan, diwaktukan, diwaktukan dan tidak ada yang bisa mengganti hukum Allah dan tidak ada yang bisa merubah bagian yang dibagikan oleh Allah dan ketentuan Allah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah misal membagi kita rezeki dalam satu minggu diberi Tuhan kita rezeki misalnya sekian. Nah, itu kan bisa dirubah. Dikurang kawa, ditambah kada kawa. Tutup misalnya toko. Ada mengurangi. Karena isuk mungkin dua kali lipat pada biasanya. Hari Jumat, hari tutup berusaha. Karena itu Sayyidul ayam, Karena itu hari akhirat. Hari Jumat itu disebut hari akhirat. Nah, kadang mengurangi rezeki. Sedikit pun kadang mengurangi rezeki kalau kita percaya dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, usaha kadang menambah rezeki, <clears throat> kadang berusaha, kadang mengurangi rezeki. Lalu apa gunanya Allah menyuruh berusaha? Apa gunanya? Ya ayyuhalladzina amanu idza apa itu pantasiru fil ardi fa iza salah pantasiru fil ardi bidagu min fadlillah bila selesai sembahyang pantasiru bertebaranlah kamu di muka bumi bidagu min fadlillah cari anugerah Allah kan itu usaha Allah menyuruh berusaha Nah sedangkan usaha kan mempengaruhi dengan jatah rezeki kita. Apa gunanya berusaha? Nah usaha itu kita disuruh oleh Allah litarattu bil iqab wassawab untuk menimbulkan siksa dan pahala. Ada orang berusaha, usahanya baik, usahanya jujur, kadang melalaikan perintah Allah. Nah, ini usahanya jadi pahala. Hmm. Pedagang-pedagang yang jujur itu hari kiamat dihalau wajahnya seperti bulan purnama. Nah, jadi Allah menyuruh berusaha itu hanya untuk menimbulkan pahala bagi yang usahanya baik, usahanya jujur, dan hanya untuk membuat siksa kepada mereka yang usahanya salah, usahanya melalaikan hukum Allah. Nah, jadi usaha kada berfungsi. Orang yang berusaha dengan baik, dengan jujur, pahala Fisabilillah. Orang yang usahanya salah, usahanya melanggar hukum Allah, fisabilillah syaitan di jalan syaitan. Jadi usaha itu hanya untuk menimbulkan pahala atau dosa. Nah kita hari ini berusaha kita ke pasar, buka toko, bisa dosa yang kita dapat, bisa pahala. Tergantung keadaan. Kalau orang hari ini berusaha dengan tujuan bahwa keuntungan hari ini akan kunapkahkan kepada keluarga, membantu orang-orang sakit untuk sabilillah, maka usahanya itu di jalan Allah. Kalau orang berusaha hari ini buka toko dengan niat keuntungannya untuk menambah harta, untuk memperbanyak harta, maka usahanya itu bisa diri syaitan, jalan syaitan. Nah, jadi usaha kalau mempengaruhi dengan kurang tambahnya rezeki itu. Cuman yang usaha itu bisa menimbulkan pahala, bisa menimbulkan dosa. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Lalu apa gunanya doa? Kan ada doa, ya Allah, luaskan rezeki kami. Maka kada berubah. Kalau kita dapat di seminggu dapat sekian, kita berdoa kayak apa aja kada bisa merubah. Kenapa disuruh berdoa? Nah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berdoa itu adalah izharan lil fakri untuk menampakkan kepakiran kita kepada Allah. Allah menyuruh kita berdoa itu hanya untuk menampakkan bahwa kita berhajat kepada Allah. Maulah doa kita, doa kita nang manusia nih. Apalagi nang banyak dosa nih. Kau merubah ketetapan Allah terlalu hebat doa nah jadi doa itu hanya Allah menyuruh kita agar agar bahwa kita ini nampak fakir di hadapan Allah agar kita nampak berhajat di hadapan Allah jadi doa kada akan merubah apa yang ditetapkan oleh Allah dalam ilmunya di dalam lauhil mahfuz itu Nah para muhibbin rahimakumullah. Lalu kenapa Kadang-kadang begitu kita berdoa terjadi. Kita berdoa ya Allah luasakan pengharini rezeki hamba nah Hamba nak bayar hutang. Biasa sehari dapat rezeki 10 ribu, 15 ribu. Begitu bisukan berdoa sekali dapat sejuta hari itu. Nah kan kayak doa modelnya kabul nih kayak doa modelnya kabul Padahal itu sudah ketetapan Allah. Hari itu memang dapat saya itu. Sama orang misalnya uh, eh, memotong sesuatu. Begitu diputungnya putus. Tataknya pagar Model kayak lading yang memagat itu. Modelnya. Padahal lading itu kan ada berdaya upaya. Itu ada daya upaya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berbetulan dengan lading jatuh kepada yang diputung tadi. Nah, amun kita madahkan bahwa doa kok makanya kamu tuh murah rezeki itu Allah Taala ngarannya. Nah, Allah Taala doa kada bisa merubah yang ditentukan dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan adanya kita berdoa supaya luas rezeki, kita berpahala. Kita berpahala karena kita menampakkan bahwa kita fakir kepada Allah. Kita menampakkan kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah para muhibbin rahimakumullah Jadi kada ada gunanya Kita tamak itu kada ada gunanya Bahayanya maka banyak Orang nang menipu karena tamak Orang nang mengakat tanah orang karena tamak Orang nang merampok, menjuntan, korupsi karena tamak Itu halakuddin binasanya agama di situ Nah para muhibbin rahimakumullah sampai yang hikmah ke-60 ini dari 58, 59 sampai 60 pengarang membicarakan masalah tamah tadi. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-61. Nah, insya Allah kita sambung kembali malam Rabu yang ketiga. Malam Rabu yang ketiga di bulan Syawal insya Allah taala. Bila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ويأيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما